PT Sinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Misteri Mak Misteri Mak <laughs> Cepat kemari bulan. Ya. Rombang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. ke dalam bahaya. Singa, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamila. Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, jauh. diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari bawa lari Mak Rompang. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin meminta kembang goyangmu ini, supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompa mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Inilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang kedua ini didukung oleh Naryo sebagai Kisabrang, Endang sebagai Suni, Ivoneros sebagai Wulandari, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Elias sebagai Kilista, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 sehingga orang yang mencoba untuk membunuh Gandini mati di tangan Mak Rompang. Ketika Gandini akan kembali ke kampungnya, dia mencuri seekor kuda yang sedang merumput di tengah padang. Perbuatan Gandini tampak oleh Hulandari, yang kebetulan pagi itu melintas di tepi desa. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Tampaknya Gandini tidak senang dengan sikap Hulandari itu. Gandini menganggap bahwa Wulan Dari sudah tidak menghargainya lagi sebagai anak lurah yang lama. Karena Wulan Dari sudah menganggap sebagai anak kilurah yang baru. Karena ibu Wulan Dari adalah istri kilurah yang baru. Sesampai di desa Lubuk Mentilin, Ken ini mendatangi Kisabrang. Lalu dia labrak laki-laki itu sehingga Kisabrang merasa sakit hati. Betul kan? Wulandari sudah mengakui kalau aku adalah bapaknya, Suni. <laughs> Karena kau sebagai ibu kandungnya adalah istriku. Ah, yang bilang itu siapa? <laughs> Ada orang yang melaporkan padaku. Siapa orang itu? Ah, tidak usah kau tahu. Yang penting bagiku bahwa Wulandari sudah mengakui kalau aku ini adalah bapaknya walaupun aku sebagai bapak tiri. Kalau begitu, seluruh harta yang Kisabrang sediakan untuk Wulandari sudah bisa aku miliki, bukan? Hah, harta yang mana? Ah, bukankah Kisabrang sedang membuatkan rumah lagi untuk Wulandari? Nah, rumah itu untukku. Rumah beserta isinya. Ah, kamu itu gila harta betul. Bukankah aku sudah memberi sebuah rumah yang besar untukmu? Ah, bukankah harta suami? Berarti juga harta istri, Gisadang. Ah, tidak, tidak, tidak. Sudah cukup aku memberimu harta kekayaan, Suni. Kau sudah punya rumah, kau sudah punya perhiasan yang mahal-mahal, kau sudah punya baju yang bagus-bagus, kau sudah punya kereta kuda, Kau sudah punya banyak pelayan dan banyak-banyak-banyak lagi. Padahal selama ini kau tidak punya apa-apa bukan? Hah? Bahkan untuk makan sehari-hari pun kau kadang-kadang tidak punya. Ah, dulu memang aku miskin. Tapi kini, bolehkan aku memiliki apa yang tidak aku punya dulu? Dan semua itu tentu berkat Kisabra. Ah, sudah, jangan merayu aku. Aku tidak merayu, Ki. Aku cuma memohon. Boleh kan seorang istri memohon pada suaminya? Suni, kau sudah terlampau banyak menikmati kekayaanku. Sedangkan istri-istriku yang terdahulu tidak semujur dengan kamu. Aku cuma... Ah, tidak bisa. Rumah yang sedang aku bikin sekarang tetap untuk Wulandari. Karena rumah yang dulu sudah kau miliki. Jadi Kiang tetap berniat untuk mengambil Bulan dari sebagai istri? Oh, tidak. Dia itu sudah aku anggap sebagai anakku sendiri. Hah, boleh kan seorang bapak membuatkan rumah untuk anaknya? Ya, tentu saja boleh. Nah, kau lihat. Bukankah aku sudah banyak berkorban untuk kebahagiaanmu? Kau aku buatkan rumah dari aku buatkan rumah. Bahkan kini, rumah yang kau tempati ini adalah rumahku, bukan rumahmu sendiri. Bahkan di rumah ini pun kau sudah menjadi seorang istri lurah yang dihormati oleh seluruh penduduk desa ini. Nah, nah, nah, apalagi? Iya, iya, aku tahu bahwa aku adalah seorang istri yang membawa keberuntungan. Karena semenjak Kisabrang mengawiniku, maka cita-cita Kisabrang menjadi lurah terpenuhi. Iya kan? Ya, ya, ya, ya. Cuma ada satu ganjaran lagi yang belum bisa aku singkirkan. Ganjaran apa itu, Ki? Anak Kirakso. Kandini? Ya. Perempuan itu selalu saja menentang aku. Bahkan tampaknya dia ingin menyingkirkan aku dari desa ini. Kalau begitu, Singkirkan saja dia dari desa ini, Ki. Sebelum dia menjadi sangat berbahaya. Kau harus ingat, Suni. Gandini itu adalah istri Raden Wangsa Dirja. Nah, bila kita menyingkirkan Gandini, sama saja dengan kita menantang Raden Wangsa Dirja. Sedangkan kedudukanku sekarang ini berkat kemurahan hati Raden Wangsa. Iya juga ya. Hah.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 sampai juga aku di puncak gunung sumbing ini. Kini aku harus mencari buku yang dikatakan guru. Buku itu dikuburkan di kepala kuburan kakek guru. Oh, mana kuburan itu? Aku sudah tidak tahu lagi. Tempat ini sudah dipenuhi semua belukar. Tapi aku harus mencarinya. Aku harus menemukan kuburan kakek guru. Kenapa aku bodoh? Kenapa aku mencari kuburan kakek guru di sebelah sini? Bukankah kuburan kakek guru di sana? Di dekat batu besar itu? Nah, ini dia. Di sini kuburan kakek guru. Lalu, buku itu diletakkan di dalam peti. Sedangkan peti itu dikubur oleh Nyi guru di kepala kuburan kakek guru. Ah, oh, aku harus menggalinya. Ah, lama juga kalau menggali dengan tangan. Aku harus menggali dengan... Dengan apa ya? Ah, dengan... Ah, dengan potongan kayu ini. gerakannya guru. Ya, ini adalah peti kayu itu. Nah, ini dia peti kayu yang dimaksud guru. Ah, kini ilmuku akan bertambah bila sudah mempelajari buku di dalam peti ini bersama Nyi Dan buku ini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ah, peti ini kosong. Tidak ada buku di dalam peti ini. Ah, kalau aku sampaikan berita ini pada Nyi Guru, tentu Nyi Guru akan kecewa karena buku ini tidak ada di dalam peti ini. Apakah buku ini sudah diambil orang? ini. Selembar kulit mengalas dasar peti kecil ini. Kulit apa ini? Apa maksud tulisan ini? Ketika matahari sore menyorot, cahayanya membelah di antara dua batu. Lalu aku terbaring di sana. Apa maksud tulisan ini? Siapa yang membuat tulisan ini? Ah, aku jadi pusing. Wulandari tampak bingung. Sebentar-sebentar dia memandang kulit yang ditemukannya di dalam peti kecil itu. Sesekali dia memandang kuburan Ki Pandai Urat, seolah-olah dia tidak percaya bahwa apa yang didapatnya Sementara hari menjadi sore, warna gunung sumbing itu berubah. Tadi masih berwarna terang, kini berwarna merah kegelapan. Angin di puncak gunung itu bertiup agak kencang mempermainkan rambut Wulandari yang dikepang dua. Wulandari tidak berhasil menemukan buku yang dimaksud oleh gurunya. Sehingga Wulandari memutuskan untuk meninggalkan puncak gunung itu. Di senja yang berwarna temaram, dari menuruni lereng Gunung Sumbing. Sementara di tangannya, dia memegang peti kecil yang didapatnya di kuburan Kipandai Urat. kencang sekali. Kau tampaknya dalam kesedihan, Gandini. Iya, Marunta. Kenapa? Banyak hal yang membuat aku kesal. Itu bawaan orang hamil. Dan kau sedang hamil, bukan? Iya, sedang hamil anak pertamaku. Pergilah ke arah timur. Kau pasti akan mendapatkan ketenangan di sana. Ke arah timur? Kau punya famili kan di sana? Iya, rumah kakek dan nenekku. Nah, pergilah. Tinggalkan desa ini. Apa aku akan mendapat ketenangan di sana? Begitu maunya bayi yang kau kandung. Dan jangan takut, aku akan membantumu nanti ke rumah kakek dan nenekku. Tapi ah, Mak Rompang sudah hilang. Mak Rompang hadir tadi memakai kembang goyang membuat Mak Rompang bertambah cantik. Jadi, Den Gandini meninggalkan desa ini? Aku hanya sebentar, sampai pikiranku tenang, Ki Wista. Ah, kalau Den Gandini tidak ada, saya betul-betul merasa kehilangan. Kalau Kiwista perlu menemuiku, datanglah ke rumah kakek dan nenekku. Aku ada di sana. Dan kalau Raden Wangsa datang, bagaimana, Den? Apakah saya antarkan ke sana juga? Tidak usah. Hanya katakan saja kalau aku ada di sana. Iya, Den. Dan kalau ada apa-apa terjadi di desa ini bagaimana, Den? Bilang saja pada Kisabrang. Aku tidak punya wewenang mengurus desa ini. Iya, Den. Nah, Kiwista, aku berangkat. Tolong jaga rumah bapakku ini baik-baik ya. Iya, Den. Hilang sudah keturunan Kirapso di desa ini. Sehingga membuat Kisabrang bertambah merajalela.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 Untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, inilah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit perut dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, dan masuk makan, badan lesu dan pegal liku, kejana diri-diri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila. Makan khasiatnya dapatkan di warung terdekat. Jamu Godok Cap Gorilla. Produksi PT Sinar Effendi Murni. Semoga aku tidak bertemu dengan satu orang pun di jalanan ini. Oh, ada seseorang menunggang kuda ke arahku. Aku tidak bisa bersembunyi. Penunggang kuda itu sudah melihat aku. Bagaimana dengan peti kecil ini? Pasti dia curiga melihat peti ini. Betul juga katanya guru. Jangan melewati jalan yang biasa dilalui orang. Penunggang kuda itu sudah seperti aku kenal. Ah, Gandini. lagi-lagi kau yang menghadang perjalananku, Wulandari. Uh, maaf, aku tidak menghadang perjalananmu. Kebetulan saja aku sedang lewat di sini. Kau rupanya berniat untuk memanas-manasi aku, ha? Aku tidak berniat apa-apa. Aku memang kebetulan lewat di sini. <laughs> Kau rupanya mau menunjukkan padaku bahwa aku sudah tidak ada harganya di mata kamu, ha? Aneh. Kenapa kau menuduhku seperti itu, Gandini? Cara kau memandang aku. Pandangan matamu sangat meremehkan aku. Dan cara kau menyebut namaku. Sebutanmu meremehkan aku. Ah, aku jadi tidak mengerti. Kau memandang aku dengan pandangan mata yang tajam. Sedangkan kau seenaknya menyebut namaku tanpa menyebut Raden Ayu di depan namaku. Apa kau tidak tahu kalau aku sekarang adalah istri Raden Wangsa Dirga? Apa kau lupa bahwa aku adalah anak kilurah yang dulu? Jangan kau anggap dirimu sudah hebat karena bapak tirimu menggantikan kedudukan bapakku. Sehingga kau adalah anak seorang lurah. Seharusnya kau tahu diri bahwa asal kamu adalah dari keluarga petani miskin, petani kere. maaf, aku tidak tahu kalau memanggilmu sekarang harus dengan sebutan Raden. Tapi jangan kau tuduh aku ingin seenaknya karena Kisabrang menjadi kilurah. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan Kisabrang, walau ibuku adalah istrinya. Kalau kau tidak bermaksud begitu padaku, kenapa kau hadang aku? Kenapa kau remehkan aku? Gandini, jangan menuduhku terus-menerus begitu. Aku tidak terima. Hm. Sudah bisa kau menantang aku. Sudah bisa kau membentak aku sekarang. Terserahmu. Yang jelas aku tidak terima. Kalau aku terus-menerus dibilang anak kisabrang, aku tidak sudi. Aku tidak mimpi jadi anak bejingan tua itu. Jadi kau mau apa, ha? Kau mau menantang aku berkelahi? Hah? ya. Gandini, aku tidak menantangmu. Aku tidak mau bertarung denganmu. Kenapa kau tidak mau, ha? Ayo kita bertarung. Kita tentukan anak siapa yang lebih hebat. Anak Kireksoka atau anak Kisabrang? Maaf, aku tidak berniat untuk berkelahi denganmu. Dan aku tidak bisa berkelahi. Kau bilang tidak bisa berkelahi. Tapi caramu mengelakkan seranganku sudah terbukti bahwa kau mahir ilmu kedikjayaan. Mungkin itu hanya kebetulan saja. Dan apakah ini juga kebetulan? Ya, ya, ha, ya. aduh, dan ini lagi. Ya, ha, ya. Aduh, Bangun kau. Ayo bangun. Hidungku mengeluarkan darah. Mukaku seperti dihantam puluhan kadar. Ayo bangun. Ya, ha, ya. ini kau serang aku tanpa alasan apapun. Ayo bangun, berdebat. Kau terlalu. Kau serang aku. Mari kita bertarung. Kalau memang itu yang kau hendaki, mari kita bertarung sampai salah satu di antara kita mati. Kau ah. ini mencabut golok pendek dari pinggangnya. Rupanya dia ingin membunuhku di sini. Ya!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 Sementara Gandini tampak semakin puas. Golok pendek di tangan istri Raden Wangsa itu bagaikan seekor ular berbisa yang siap mematok lawannya. Nah, pendengar yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahuinya, ikuti lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama.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 Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Yeah. <laughs>